Untuk sekarang materi yang tadinya akan diberikan hari Ahad besok yaitu tentang pentingnya ilmu syar'i kita akan ajukan sekarang. Akan tetapi biasanya di awal materi-materi daurah ini kita akan menyodorkan dulu materi yang berupa petunjuk resep tentang sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar ilmu yang dimilikinya ini benar-benar bermanfaat bagi diri dan masyarakat pada umumnya, dunia dan akhirat. Sebab banyak orang yang sepanjang usianya dihabiskan untuk mencari ilmu beberapa buah gelar akademis itu terpampang di depan namanya yang merupakan pengakuan orang terhadap kualitas ilmu orang tersebut. Akan tetapi gelar yang demikian banyak itu seringkali tidak bermanfaat bagi diri dan keluarganya, juga masyarakat pada umumnya, hanya karena beberapa faktor yang datang dari pribadi orang tersebut. Kalau kita perhatikan kualitas ilmu para ulama zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang, maka kita melihat perbandingan yang sangat jauh sekali. Dahulu para ulama sampai hafal berjuta-juta hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Mereka bergelar Amirul Mukminina fil hadis. Artinya orang-orang yang mempunyai hafalan hadis lebih dari sejuta hadis. Dan yang dihafal bukan hanya matang, tapi juga dengan sanadnya. Padahal sarana dan prasarana yang ada saat itu dibanding yang ada sekarang sangat jauh sekali. Dahulu transportasi itu paling hebat kuda. Sekarang kan ada pesawat. Keliling dunia pun hanya beberapa jam sampai. Tapi kalau dahulu untuk mencari satu hadis saja itu harus mengadakan perjalanan berbulan-bulan dengan bekal yang banyak penderitaan yang juga berat. Dan kadang-kadang hadis yang mau diambilnya itu tidak didapatkan hanya karena orang yang akan didatanginya tidak ada atau sudah keburu meninggal. Kedua dari segi sarana tulis menulis. Kalau zaman dahulu mereka menulis dengan kolam. Kolam bahasa Arab bukan kolam danau. Yaitu sejenis alat tulis yang tidak mempunyai tinta dari dalam tapi cuma dicelupkan ke tinta dituliskan sebaris habis celupkan lagi tuliskan sebaris habis begitu juga bukan di kertas belum ada kertas saat itu barangkali tapi di kulit-kulit binatang di, di kulit-kulit kayu, di daun-daun tertentu, di kain seperti itu. Kalau sekarang kita punya alat tulis yang beribu-ribu, kalimat pun kita tidak habis, bahkan tidak membutuhkan alat tulis dengan tangan, cukup dengan komputer, mesin tik sampai kita lelah pun itu tetap masih bisa dipakai. Itu zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kemudian alat komunikasi dahulu tidak ada eh, apa namanya kantor pos atau telepon atau internet. Kalau sekarang internet, sekarang kita bisa ngobrol dengan orang di <clears throat> negara lain seketika itu juga melalui internet atau email. Kalau dulu tidak ada. Juga dari segi fasilitas penerangan. Dulu belum ada listrik. Hanya sekedar cempor lilin ah lilin juga belum ada atau yang sebangsanya kalau sekarang beribu-ribu watt pun bisa kita hasilkan jadi sarana dan fasilitas dulu dengan sekarang jauh memadai sekarang tapi kita lihat kualitas ilmu para ulama zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang berbeda sangat jauh. Mestinya melihat fasilitas yang demikian jauh Ulama-ulama sekarang, orang-orang sekarang mesti ilmunya jauh lebih hebat daripada ulama-ulama zaman dahulu, mestinya. Tapi kenyataannya terbalik. Ulama-ulama zaman dahulu mampu melahirkan ratusan kitab, judul kitab. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ditemukan saja kitabnya itu lebih dari 500 judul. Itu yang ditemukan. Belum yang tidak ditemukan, yang terbakar, yang apa hilang, yang sobek, yang tertimbun segala-galanya. Ah, demikian juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti lebih dari 500 judul dengan fasilitas yang sangat minim pada zamannya. Lihat orang-orang pada zaman sekarang, baik daya hafalnya maupun karya tulisnya, kualitas ilmunya tidak ada yang menyamai apalagi melebihi ulama-ulama zaman dahulu. Sekarang ini tidak ada seorang ulama pun yang bergelar al-hafidh yang mampu minimal menghafalkan 300 ribu hadis. Kalau dahulu sejuta hadis pun banyak. Sekarang 100 ribu hadis pun sudah setelah Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abdullah bin Baz rahimahullah, taala meninggal tidak ada lagi orang yang hafal kutubut tis'ah kutubut tis'ah itu sembilan kitab hadis mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunnah, musnah dan yang lain-lain. Tidak ada lagi yang hafal. Apalagi setelah Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal, tidak ada lagi gelar muhaddis yang layak disandangkan kepada orang-orang setelahnya. Nah, kenapa demikian? Kenapa ulama-ulama zaman dahulu tak tertandingi baik kualitas ataupun kuantitas ilmunya? Padahal sarana dan fasilitas yang mereka miliki dalam segala hal sangat minim, jauh berbeda dengan zaman kita sekarang. Ada beberapa sebab yang merupakan atau lebih merupakan faktor pribadi orang-orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin di dalam salah satu buku karangan beliau yang berjudul Kitabul Ilmi, beliau menyusun satu pasal dalam buku tersebut yang beliau beri judul Al, Al Asbabul Mu'inah ala Talabil Ilm. Sebab-sebab atau beberapa perkara yang bisa membantu seseorang untuk mencari ilmu agar ilmunya bermanfaat kualitas hafalannya kualitas daya analisisnya terhadap masalah dan segala-galanya itu lebih lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermutu dibandingkan dengan orang lain. Setidak-tidaknya ada empat yang diterangkan di sini. Beberapa sifat yang wajib mau tidak mau harus dimiliki oleh seorang tolibul ilm, oleh seorang pencari ilmu. Nah ini ikhwan dan akhwat, saya ingatkan nanti, insya Allah kita mempunyai satu program, uh, inginnya khusus. Membahas satu kitab yang sangat langka luar biasa. Judulnya Hilyatul Talibil Ilm. Perhiasan bagi para penuntut ilmu susunan Syekh Bakar Abu Zaid Hafizahullah yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Farid Basim Anus secara rutin saya berharap ikhwan dan akhwat ikut kajian ini sehingga mengetahui apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu nah faktor-faktor atau beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu sangat banyak. Di antaranya empat yang terpenting. Pertama, yang tidak boleh dilupakan adalah takwa. Ini pertama. Kenapa demikian? Karena takwa merupakan wasiat Allah bagi manusia generasi awal sampai generasi yang terakhir. Allah nyatakan di dalam surah An-Nisa 131 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Jadi kepada umat yang dulu juga kepada kalian maksudnya umat Islam. Apa wasiatnya? Yaitu bertakwalah kalian kepada Allah. Ini wasiatnya. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah maha kaya dan terpuji. Takwa juga menjadi wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Sebagaimana dalam salah satu khutbah pada waktu haji wada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an kata Abu Umamah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajatil wada faqala ittaqu rabbakum وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم amwalikum wa ati'u جنة ربكم kata Abu Umamah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada dalam khutbahnya beliau berkata bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Laksanakan sholat kalian yang lima waktu. Jalankan pula saum kalian sebulan penuh di bulan Ramadan. Tunaikan zakat-zakat harta kalian dan taatilah umara-umara pemimpin-pemimpin kalian maka kalian akan bisa memasuki jannah Rabb kalian. Bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam at dalam kitab sunannya Kitabul Jumu'ah. Hadis ini pun menjelaskan wasiat Rasul SAW yang pertama di antara reng-rengan wasiatnya tadi adalah takwa ittaqu rabbakum demikian pula wasiat para sahabat kepada murid-muridnya baik muridnya dari kalangan sahabat lain atau dari kalangan tabi'in semuanya menomorsatukan wasiat takwa sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Ketika diminta wasiat oleh seseorang, kata Ali, "Usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah." Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah yang pasti kamu akan menemuinya dan tidak ada kesudahan atau akhir dari hidupmu selain kepadanya dan dialah yang memiliki dunia dan akhirat. Ali bin Abi Thalib pun menulis surat kepada salah seorang saudaranya yang di dalam suratnya itu berisi tentang wasiat-wasiat. Dan wasiat yang pertama adalah takwa. Kata Ali setelah hamdalah syahadat salawat lalu amma ba'du usika bitaqwallahi alladhi huwa najyuka fi sariratuka fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillah min balika ala kulli halin fi lailika wa nahari Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah yang merupakan kawanmu dalam kesendirianmu dan pengawasmu dalam keadaan engkau berada di tengah orang ramai dan seterusnya walhasil takwa ini selalu menjadi wasiat wasiat dari Allah rasulnya para sahabat orang-orang berilmu dan orang-orang yang soleh kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu pula lah hal pertama yang wajib dimiliki oleh setiap talibul ilm, setiap penuntut ilmu adalah takwa. Karena nanti takwa ini besar sekali pengaruhnya kepada kualitas ilmu yang dimilikinya. Di dalam salah satu ayat Ditunjang juga dengan ayat-ayat lain. Allah berjanji akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa. Ini Allah. Dan menahan ilmu itu dari orang-orang ahli maksiat. Menahan itu artinya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 29. Kata Allah, يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan furqan bagi kalian. Allah pun akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah pemilik keutamaan yang agung. Di dalam ayat ini ada tiga faidah yang menjelaskan tiga keistimewaan atau keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang tiga-tiganya nanti berpengaruh besar kepada ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa tadi. Faidah pertama kata Allah dalam ayat ini, kalau kamu bertakwa, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Antara yang madarat dan yang manfaat. Antara benar dengan salah. Antara yang lurus dengan yang bengkok. Antara yang putih dengan yang hitam. Kira-kira apa yang bisa membedakan antara hak dan batil? Ilmu. Seseorang bisa tahu mana hak, mana batil, mana manfaat, mana madarat adalah ilmu. Itu yang dimaksud dengan furqan. Hak dan batil tidak bisa dibedakan dengan perasaan. Ah, rasa-rasanya ini menurut perasaan saya ini benar. Nggak bisa. Atau tidak bisa juga dengan Ditentukan dengan cara diundi, menghitung kancing. Kayak kita menjawab multiple choice waktu ujian. Benar, salah, benar, eh bukan multiple choice itu. ABC, ABC begitu. Tapi yang bisa membedakan antara hak dan batil adalah ilmu. Ini menunjukkan kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu yang dengan ilmu itu Allah akan uh, kamu bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah, antara yang manfaat dengan yang mabarat. Ditunjang lagi dengan ayat yang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 182 tentang utang piutang. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا Di akhir ayat itu ini ayat terpanjang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 182 ini terpanjang Kalau dalam mushaf Al-Quran yang besar itu satu halaman penuh Dari awal sampai akhir Di akhir ayat yang terpanjang tadi Allah menyatakan Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa akan dimudahkan. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyatakan bahwa yaftahu 'ala al insani minal ulum ma lam ma la yufta ma la yaftahu li ghairihi fa inna taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdz Allah akan membukakan bagi seorang yang bertakwa ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena dengan takwa bisa teraih tambahan al-huda, petunjuk. Tambahan ilmu dan tambahan hifat, daya hafal. Oleh karena itu disebutkan tentang satu bait. Puisi kalau kita, satu bait syair susunan Imam Syafi'i rahimahullah yang di dalamnya menceritakan tentang pengalaman pribadi Imam Syafi'i beliau menyatakan syakautu ila waqi' fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu asi kata Imam Syafi'i aku mengadukan kepada Waqi' Waqi' itu gurunya Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Hafalannya jelek. Padahal sejelek-jelek hafalan Imam Syafi'i jauh lebih baik dibandingkan sebaik-baik hafalan orang zaman sekarang. Aku mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya daya hafal. Lalu beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat Lalu Imam Waki berkata, ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini pula lah yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam bukunya yang berjudul Al-Hikmah fi Da'wati Ilallahi Ta'ala Ketika menjelaskan asbab wa turuqut tahsilil ilm, beberapa metode mencari ilmu, beliau menjelaskan ada enam cara mencari ilmu. Yang pertama, kata beliau harus banyak-banyak berdoa agar Allah memberikan ilmu kepadanya. Jadi, jangan lupa sepanjang daurah ini, selain kita sungguh-sungguh belajar menyerap materi, menjaga diri dari kemaksiatan juga banyak-banyak berdoa. Ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah berikan saya pemahaman yang benar tentang ajaran. Sesering mungkin. Kemudian kedua bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Saya tidak akan uraikan secara panjang lebar. Nah yang ketiga, wa minha kata Syekh Sa'id bin Wahab al-Qahtani, istinabu jami'il ma'asi bitaqwallahi azza wa jalla فإن ذلك من أعظم الوسائل ila husulil ilm. Yang ketiga kata beliau harus menjauhi semua kemaksiatan dengan bertakwa kepada Allah karena hal ini seagung-agung cara dalam meraih ilmu. Lalu beliau mengutip dua ayat, pertama surah Al-Baqarah ayat 182 yang menyatakan ittaqullah wa yu'allimukumullah wattaqullah wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat 282 ya, bukan 182. Juga surah Al-Anfal ayat 29 tadi yang menyatakan kalau kalian bertakwa Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzambi ya'maluhu. Aku yakin kata beliau kalau seseorang lupa terhadap ilmunya maka diketahui bahwa dia telah melakukan satu kesalahan yang baru diamalkannya, satu dosa yang baru diamalkannya. Ucapan al-Imam eh, Ibnu Mas'ud ini dikutip oleh Imam Ibnu Abil Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Bahkan kecemerlangan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menyerap ilmu dari salah seorang gurunya yaitu Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu melihat Imam Syafi'i cemerlang sekali. Di awal-awal belajarnya itu, sebelum belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i selain sudah menghafal Al-Quran, juga sudah hafal kitab Al-Muwatta, Sunan Imam Malik. Begitu datang, dia datang dia agak terlambat, kemudian di akhir saf, Imam Malik menceritakan, uh, eh, Imam Malik mengajarkan ilmu. Semua mencatat, semua menulis. Imam Syafi'i tidak. Diam saja. Beres pelajaran ditanya, kenapa kamu mencatat? Tidak mencatat, yang lain tidak. Kata Imam Syafi'i, saya sudah mencatat dalam hafalan saya. Coba terangkan lagi apa yang saya utarakan tadi. Diterangkan oleh Imam Syafi'i dari awal sampai akhir, tidak ada yang kelewat sama sekali. Apa yang diutarakan oleh gurunya langsung dicatat dalam otak. Di sehingga tinggal nanti itu dibuka lagi filenya, di enter sudah keluar. Bagi yang tidak mengerti komputer jadi sulit. Di save itu di apa ya? Di, disimpan di dalam memorinya. Makanya Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, ini: arallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah." Kata Imam Malik, aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya maksiat. Itu kata Imam Malik Radiyallahu anhu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dari semua penjelasan tadi kita mengetahui betapa besar pengaruh takwa pada pribadi seseorang dan e, terutama dalam masalah ilmu dan betapa besar juga pengaruh dosa terhadap kualitas dan kuantitas ilmu seseorang sehingga Imam Syafi'i ketika mengadukan bahwa hafalannya sangat lemah, sangat jelek artinya e, mudah lupa diberikan bimbingan oleh gurunya jauhi maksiat karena Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bermaksiat Oh, ketemu ini penyebab kenapa kita ini terkena suatu penyakit yang disebut sulit hafal gampang lupa. Sulit hafal. Sulit mengerti. Sudah mengerti, sudah hafal, lupanya cepat sekali. Oh, mungkin karena banyaknya maksiat dan rendahnya kualitas takwa pada diri kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mensyaratkan seorang Qadi atau seorang hakim dan seorang hakim pada zaman tersebut pasti ulama sebab dia menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah uh, yang terjadi di kalangan sesama manusia yang menyangkut syariat tentu saja dia harus paham syariat harus ulama ada beberapa syarat. Beliau katakan khamsun idza ahtal qadi minhunna khuttatan kanat fihi wasmah. Ada lima perkara. Bila seorang qadi, seorang hakim tidak memiliki salah satu saja di antara lima perkara ini, kanat fihi wasmah apa namanya maka di dalam diri si hakim si qadhi tersebut terkandung aib wasma, yakni aib ada lima perkara yang wajib dimiliki seorang hakim seorang qadhi kalau satu di antara lima perkara lima sifat ini tidak dimiliki karena fi wasma, maka si hakim itu punya aib punya cacat apa lima perkara itu? Pertama ayyakuna fahman, haliman, afifan, soliban, aliman sualan anil ilm. Pertama dia harus punya pemahaman. Berilmu berarti. Kedua, haliman. Dia halim. Halim ini agak-agak dekat dengan makna sabar Tapi tidak persis sobat. Tapi nggak akan diterangkan karena terlalu panjang nanti. Ketiga Afifan. Afif itu memelihara diri dari maksiat. Memelihara diri dari hal-hal yang membuat dirinya aib. Memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas. Keempat, soliban. Dijelaskan soliban oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari qawiyan syadidan yaqifu indal haqqi wa la yamilu ma'al hawa. Saliban itu artinya kuat pendirian, teguh, tangguh, istiqamah. Dia tegak di atas kebenaran dan sama sekali tidak cenderung kepada hawa nafsu. Tangguh bagaikan batu karang. Itu yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang hakim eh keempat ya keempat satu faham berilmu kedua halim ketiga afif keempat solid kelima aliman sualan anil ilm ya dia berilmu dan juga seling bertanya tentang ilmu apa beda ilmu dengan faham beda kalau faham ini lebih cenderung kepada masalah kecerdasan. Makanya Imam Syafi'i pernah memberikan resep kepada kita tentang bagaimana caranya memperoleh ilmu kata beliau akhi lan tanalal ilma illa bisittah saunabbiuka an tafsili habibayan wahai saudaraku kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan enam perkara. Aku akan terangkan kepadamu secara rinci dengan penjelasan yang rinci. Pertama, zakat, kecerdasan. Kedua, hirs dengan semangat. Semangatnya besar untuk mencari keinginannya besar ingin ingin ingin ingin faham ingin menjadi ulama ingin menjadi seorang yang faham tentang Islam Ketiga istihad, usaha yang sungguh-sungguh. Keempat bulgah, perbekalan. Apalagi zaman dahulu ya, mau mencari ilmu itu harus mulai mulazamah dengan ulama yang ada di negeri lain. Walaupun waktu itu belum berlaku paspor atau visa, tapi tetap jauh penuh perbekalan makan, minum, kemudian kendaraan dan seterusnya. Sekarang juga begitu. Untuk ikut daurah aja perlu bekal. Walaupun bekal kita termurah cuma 20 ribu 10 hari. Sehari 2 ribu makan 3 kali. Keempat eh ya keempat, eh? kelima wasohbatu ustazin bersahabat dengan ustaz dekat terus menggiring atau kalau Syekh Al uthaymin mulazamatul ulama mulazamah dengan ulama dan keenam yang terakhir waktu zamanin. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Jangan bermimpi ikut daurah langsung bisa jadi ulama. Daurah 10 hari, begitu selesai daurah jadi ulama, jadi ustadz minimalnya. Nggak bisa. Butuh waktu yang sangat panjang sekali. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan untuk bisa paham ilmu hadis saja, ilmu hadis saja ya, belum ilmu-ilmu yang lain, minimal dibutuhkan waktu 20 tahun. Itu hanya hadis saja belum masalah tafsir, usul fiqih, fiqih dan yang lain-lain. Itu pun faham ilmu hadis 20 tahun itu dengan syarat sudah lancar berbahasa Arab. Ini semua menjelaskan bahwa takwa sangat besar sekali pengaruhnya kepada kualitas dan kuantitas ilmu seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 29 bahwa kalau kalian bertakwa Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan yang dimaksud di sini adalah ilmu. Faidah kedua dari ayat ini kata Allah wa yukafir ankum sayyiatikum. Ini juga nanti berkaitan dengan ilmu Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini keistimewaan kedua yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Yaitu dihapuskan kesalahan. Yang pertama apa tadi? Diberi ilmu. Kedua, dihapuskan kesalahan-kesalahan. Apakah ini maknanya langsung bahwa dia itu begitu takwa langsung kesalahan-kesalahannya dihapus? Tidak seperti itu kata Syaikhul al Sebab baik Al-Qur'an maupun hadis menjelaskan terhapusnya kesalahan itu dengan beberapa sebab. takfir sayyi'ah yakunu bil a'malis salihah awil hasanat bahwa terhapusnya kesalahan itu disebabkan karena amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Sebagaimana dalam salah satu ayat dinyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat bahwa kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Juga dalam hadis dinyatakan as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wal ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair salat-salat yang lima waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara amal-amal tadi selama dijauhi dosa-dosa besar. Salat asar nanti kita. Itu menghapus e, dosa yang kita lakukan antara duhur tadi sampai asar. Kita sholat maghrib, menghapus dosa yang kita lakukan dari asar sampai maghrib. Isya begitu, subuh begitu, semua sholat begitu. Juga Jumat, kita sholat Jumat. Jumat yang kita lakukan itu menghapus dosa yang kita lakukan sejak Jumat kemarin sampai Jumat kini. Jumat depan kita sholat lagi. Itu menghapus dosa yang kita lakukan sejak Jumat sekarang sampai Jumat depan. Begitu terus. Ramadan ke Ramadan juga begitu. Ramadan sekarang kita saum desa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu penghapus dosa yang kita lakukan sejak Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang. Begitu seterusnya. Juga umrah ke umrah. Sehingga setiap detik kita memiliki peluang emas untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Selama amal-amal ibadah penghapus dosa itu kita lakukan, yaitu sholat yang lima waktu, sholat Jumat, saum di Ramadan, umrah, dan yang lain-lainnya. Tapi yang terhapus itu hanya dosa kecil, dosa besar tidak. Sebab dikatakan majtuni batil kabair selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tetap tidak terhapus dengan amal-amal soleh yang tadi diungkapkan. Dengan itulah kesalahan-kesalahan kecil kita terhapus. Lalu ada ayat yang menyatakan kalau kalian bertakwa Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dari kalian. Maksudnya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Dengan hidayah itu kalian beramal soleh, beribadah, melakukan kebaikan yang dengan amal soleh ibadah dan kebaikan itu terhapuslah kesalahan-kesalahan kalian. Ini menunjukkan bahwa takwa termasuk salah satu faktor penyebab terdorongnya seseorang untuk melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak malas lagi dalam melakukan ibadah itu. Demikianlah salah satu di antara manfaat manfaat takwa yaitu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hidayah. Sehingga dengan hidayah itu dia akan terdorong untuk ibadah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang lainnya sehingga terhapuslah kesalahan kesalahan Apa hanya itu penghapus kesalahan? Ternyata tidak. Penghapus kesalahan itu banyak, di musibah dan kita menghadapinya dengan sabar. Itu juga menghapus kesalahan kita. Orang yang bertakwa akan dianugerahi kesabaran ketika memperoleh musibah. Dengan sabar itu dia akan gugur dosa-dosa. Hanya itu tidak. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya eh, Ahkam Usatil Mu'minin menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang terhapus kesalahannya walaupun dia tidak tobat. Walaupun kesalahan itu terbawa mati dan tak sempat ditaubati, tapi bisa terhapus. Di antaranya dengan amal soleh, dengan sabar ketika memperoleh musibah, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena dalam suatu hadis, ketika para ulama ahlu tafsir menafsirkan ud'uni, astajib lakum, berdoalah kalian pasti aku akan um, kabulkan untuk kalian ada di dinukil satu hadis apabila seorang berdoa kepada Allah ada tiga kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama akan dikabulkan seketika itu juga. Kalau itu baik bagi dia. Kemungkinan kedua akan ditangguhkan, tidak seketika itu juga. Tapi ditangguhkan minggu depan, bulan depan, tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang yang ketika itu dikabulkan barangkali kita aja sendiri sudah lupa bahwa kita pernah berdoa seperti itu dan itu untuk kebaikan dia kalau dikabulkan seketika mungkin jelek ya Allah beri saya akhwat yang saleh. belum dikasih juga karena apa kalau dikasih akhwat yang saleh mungkin dianya nanti lalai enggak nanti atau akhwat yang salehnya belum ada yang ada yang salah semua atau mau minta rizki belum dikasih oleh Allah karena kalau diberi rizki saat itu barangkali dia akan foya-foya akan lalai dari ngaji akan lalai dari ibadah akan berpesta pora akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya bahkan menjerumuskan dia ditunggu sampai dia mentalnya kuat imannya mantap sehingga pas diberi rizki dia bisa mensyukuri pemberian rizki itu jadi ditunda tidak juga tidak dikabulkan saat itu, juga tidak ditunda dikabulkan kelak pada pada masa-masa yang akan datang, maka akan dipalingkan dari dia satu musibah yang tadinya dicanangkan untuk dia. Termasuk dihapuskannya dosa dari orang seperti itu. Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan terhapusnya kesalahan kita. Ini menunjukkan bahwa para ulama, eh, bahwa orang yang bertakwa akan dihapuskan kesalahan-kesalahan dari mereka. Maksudnya akan diberikan hidayah sehingga dia bisa beramal soleh dengan hidayah itu melakukan banyak ketaatan, kebaikan dan ibadah yang lainnya sehingga terhapuslah kesalahan dari dirinya. Ini faidah yang kedua dari ayat tadi. Ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian. Tadi dikatakan dihapuskan kesalahan dari kalian. Yang ketiga ini Allah akan mengampunkan kalian. Apa bedanya? Bedanya kalau tadi penghapusan kesalahan itu dari dosa-dosa kecil dihapus tanpa tobat kalau mengampuni dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar diampuninya dengan cara dia bertaubat. Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertakwa dalam arti tidak langsung begitu dia bertakwa Allah langsung ampuni sebab dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat dari dosa itu. Maksudnya wa yaghfir lakum bi ayyu yassira bi ayyu yassirakum lil istighfari wa taubah. Fa inna hadha min ni'matillahi 'alal 'abdi ayyu yassira lil istighfari wa taubah. Dengan cara Allah akan memudahkan bagi kalian untuk istighfar dan taubat karena hal tersebut termasuk nikmat Allah terhadap seorang hamba dengan cara dimudahkan bagi hamba tersebut istighfar